الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه ما بعد من أسماء الله تعالى الرقيب الشهيد الشهيد الرقيب <clears throat> syahid dulu. Asyahid <clears throat> bisa bermakna secara bahasa al-hadir. Asyahid bimakna asyahid. Asyahid bimakna asyahid. Semakna dengan asyahid artinya hadir. Al-hadir. Sama seperti Ar-Rahim bermakna Ar-Rahim. Al-Alim bermakna Al-Alim. Wa huwa khilaful ghaib. Asyahid khilaful ghaib. Lawan dari Al-Ghaib. Lawan dari Al-Ghaib. Secara bahasa الشاهد الذي يشهد بما عاين وحضر يشهد بما عاين wahadar. Ayana ini artinya dia melihat dengan mata kepalanya. Ayana, muayana. Laisa ra'in apa? Nah. Laisal khabar kal muayanah. Nah, istilah itu kan artinya berita tidak sama dengan melihat sendiri. Muayanah. Ini ayat. Bima ayana wahadar. yashadu Yashhadu bima ayana wahadar. Hadir, hadara, yahduru. Itu secara bahasa satu. Kemudian bisa juga bermakna asyahid al-alim. Al-alim alladhi yubayyinu ma'alimahu. Yubayyinu ma'alimahu. Kalau tadi asyahid alladhi yashhadu bima ayana wa hadar. Yani dia menyaksikan atau menjadi saksi dengan apa yang dilihat oleh mata kepalanya dan dia hadiri. Dia menyaksi, menjadi saksi dengan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya dan dia hadir. Ada di situ itu namanya syahid. Jadi syahid bermakna syahid. Ini secara bahasa seperti itu. Ada lagi yang membuat pengertian asyahid itu al-alim yaitu orang yang sesuai apa yang tahu alim orang yang ini yang alim yang punya ilmu alladhi yubayyinu ma'alimah alladhi yubayyinu ma'alimah yang menjelaskan apa yang dia ketahui. Ini syahid. Mujahid al-alim alladhi yubayyinu ma'alimahu oh, yaitu asyahid orang yang jadi saksi itu adalah orang yang alim orang yang tahu secara bahasa ya yang tahu yang punya ilmu yang menjelaskan apa yang dia ketahui yang menjelaskan apa yang dia ketahui Baik, nama Allah Syahid ini disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Buruj yang kita hafal semua insyaallah. Wa syahidin wa mashhud ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Itu dalam surat Al-Buruj. Kemudian dalam surat yang lainnya wa kafa billahi syahida. Surat An-Nisa وكفى بالله شهيدا kemudian firman Allah yang lainnya innallaha ala kulli syai'in syahid surat al-hajj innallaha ala kulli syai'in syahid Nah, dalam surat Al-Maidah juga disebutkan wa anta ala kulli syai'in syahid. Pernyataan Nabi Isa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim innaka anta wa anta ala kulli syai'in syahid. Ayat-ayat terakhir surat Al-Maidah. Nah, itu beberapa hmm, tempat nama-nama Allah di dalam Al-Qur'an itu asy-syahid. Diambil dari ayat-ayat tersebut. Wa anta ala kulli syai'in syahid maknanya di dalam Al-Taisir Karim Rahman belum anda dapatkan. Hmm. Yang ada Al-Raqib. Makna antakul ala kulli syai'in syahid Anta tashhadu ala kulli syai'in syahid li'annahu la yakhfa 'alaika syai'un Ayat itu terangkan oleh Ibn Jarir At-Tabari wa, wa anta ala kulli syai'in syahid ayat surat Al-Maidah dalam surat Al-Maidah itu kata beliau anta tashhad ala kulli syai'in engkau menjadi saksi atas segala sesuatu atau menyaksikan segala sesuatu engkau menyaksikan segala sesuatu karena tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi satupun darimu. Nah, disebutkan oleh Az-Zajjaji dalam Istiqaq Asma'illah beliau mengatakan bahwa Allahu azza wa jalla yani Allah azza wa jalla lamma fil asya' la takhfa alaihi ketika segala sesuatu itu tidak ada yang samar dari Allah karena maka Allah itu syahidan laha wa syahidan laha tidak hanya syahid, syahid tapi juga dan lah. Ay aliman biha wa bi Nah. nah, ketika Allah disebut dikatakan bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, maka Allah adalah syahid dan syahid sekaligus syahid dan syahid sekaligus yakni aliman bihaqaiqiha. Artinya Allah tahu hakikat sesuatu tersebut. Nah, Semuanya dengan itu dikatakan oleh Al-Khattabi, la yaghibu anhu syait. la yaghibu anhu syait. tidak ada satupun yang gaib dari Allah tidak ada satupun yang gaib dari Allah. Perkara gaib berarti perkataan tidak di, bisa ditangkap. Kita nggak tahu, tapi Allah kan tahu. Makanya pepatah yang kalau mungkin sering kita sebutkan dalam laut dapat diduga, dalam hati tidak ada yang tahu itu dirubah. Kenapa? Dalam laut bisa dihitung, tapi dalam hati hanya Allah yang tahu. Baik. Jadi makna syahid itu juga bisa bermakna al-alim. Syahid al-alim. Seperti di atas tadi. Al-alim yubayinu alimahu Nah. Disebutkan juga oleh Al-Ghazali seperti itu. Di dalam Maqsadul Asna, Syarah Al-Asma Al-Husna, dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Asyahid yarji' ma'nahu ila al-alim. Nah, ma'a khususi idafatin. Disertai dengan kekhususan, kekhususan penyandaran. Ini artinya eh, syahid itu kembali maknanya kepada makna al-alim. Ini kalau nggak keliru sudah lewat ya al-alim. Fa innahu ta'ala alimul ghaibi wasyahadah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang syahadah yang nyata. Wal ghaib ibaratun amma batana wa syahadah amma dhahara. Walladhi wa huwa alladhi yushahad. Nah, wal ghaib itu perkara-perkara yang batin, yang tersembunyi, yang halus, yang tertutup, nah, yang paling dalam. Wasyahid amma bahar. Sedangkan yang syahid itu yang tampak. Nah, itulah yang dia itu yushah yushahat. Atau bisa juga kembali kepada Allah. Wahuwa alladhi yushahid. Dan Allah lah yang menyaksikan semua semuanya. Nah. Nah, kalau dipertimbangkan itu biral ilmu mutlakan fahwal alim. Kalau di, dianggap sebagai makna ilmu secara mutlak, maka adalah adalah Allah itu al-alim. Makna syahid artinya al-alim. Kalau disandarkan kepada perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang gaib, maka Allah itu dia di apa? Di nah, nama itu membuat semakna dengan Al-Khabir. Al-Khabir. Ini Allah punya nama Al-Khabir, punya sifat mengetahui perkara-perkara yang batin, yang bas batin, yang paling dalam, yang paling halus dan paling samar. Nah, jadi kan kalimat al-alim, al-khabir, kemudian al-syahid ini hampir berdekatan dalam artian apa namanya pembahas, apa, pembahasannya. Nah, belum. Nah. Asyahid mungkin juga dimaksudkan oleh beliau asyahid sama seperti itu juga dimanakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah kata nah dinukilkan dari beliau juga al ada al muttali ala jami'il asya al muttali ala jami'il asya asya al muttali ala jami'il asya yang memantau melihat segala segala sesuatu mengawasi mengamati mana-mana itu hampir, hampir berdekatan namanya. Tapi nanti bedanya dengan apa namanya dengan ar-raqib. Kalau ar-raqib disebutkan oleh Syekh al-muttali' ala ma aknathu Kalau ar-raqib itu mengetahui, mengawasi, memantau apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. Itu ar-raqib. Kalau asyahid, perhatikan itu secara secara umum. Nah, dikatakan oleh beliau Syekh Sa'di tadi, asyahid al-muttali' ala jami'il asya. Mengawasi, memantau, mengetahui segala segala sesuatu. Sami'a jami'a al-aswat Allah mendengar semua suara. Di mana nama Allah? Asy-Syahid. Allah mendengar semua suara. Khafiyyaha wa Jaliyah. Suara-suara yang halus, suara-suara yang keras, nyaring. Itu semua didengar oleh Allah. Tidak ada yang terhalang. Tidak ada yang Allah bahkan secara serentak semua makhluknya bersuara dengan hajat yang berbeda, kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, Allah mengerti. Dengan bahasa yang berbeda, Allah mengerti. Wa absara jami'al mawjudat. Maha melihat semua yang ada. Maksudnya makhluk. Tidak tertangkap oleh mata kita, Allah mau maha melihatnya. Daqiqaha wa jalilaha daqiqiha au jali wa jaliliha, sahiriha wa kabiriha, yang halus maupun yang kasar, yang kecil maupun yang besar. Itu semuanya terlihat oleh Allah. Allah mampu melihat, Allah Maha Kuasa untuk melihat butiran-butiran makanan yang diserap oleh akar-akar yang di dalam di dalam tanah lewat masuk ke dalam akar pembuluh-pembuluh akar sampai ke daun. Nah, juga makanan-makanan yang melintas dari nah selubung sel yang satu ke sel yang lain di dalam bumi apa yang masuk dimakan oleh semut yang lewat dan masuk ke dalam perutnya yang diolah dalam perut tersebut itu dilihat oleh Allah wa ahata ilmahu kulli syai' dan ilmunya meliputi segala sesuatu tidak ada yang luput alladhi syahida li ibadihi wa ala, wa ala ibadihi bima amiluh. Dia menjadi saksi bagi hambanya dan juga menjadi saksi terhadap hambanya. Dia menjadi saksi bagi hambanya, mendukung mereka, membantu mereka, menjadi saksi terhadap hambanya, menjadi pengadil, menuntut. Terhadap apa yang mereka perlu perbuat. Nah, kalau di kita membaca ayat-ayat Allah mm, eh, ditutup ketika setelah eh, apa namanya? Eh, menyebutkan tentang orang-orang kafir, berarti itu adalah ancaman. Berarti adalah ancaman peringatan wallahu ala kulli syai'in syahid. Hati-hati kamu. Nah, walaupun itu ditujukan untuk mereka tapi juga berlaku untuk kita. Kalau kamu seperti itu, ini Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah hadir ketika kamu berbuat seperti itu. Ketika kamu merencanakan seperti itu, kau ketika kamu berpikir untuk nah menjalankan yang demikian. Itu Allah ha, hadir menyaksikan apa yang kamu rencanakan. Nah. Baik. Sekarang makna nama Allah Ar-Raqib. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Di sebagiannya digandingkan dengan As-Syahid. Nah, seperti dalam surat Al-Maidah itu digabungkan oleh Allah dengan surat eh, dengan Raqib dengan asyahid wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim kata Nabi nah, Allah terangkan tentang Nabi Isa falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid nah. wa mana raqib al-muttali' ala ma aknathu as-sudur seperti ini katakan oleh Syekh Sa'di di sini ar-raqib yakni mengawasi mengetahui apa yang tersimpan yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. Al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat. Nah, yang bertanggung jawab memelihara, mengatur setiap jiwa terhadap apa yang mereka lakukan. الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير yang memelihara, yang menjaga seluruh makhluknya dan member, memperjalankan hatinya mengatur, mengelola makhluk-makhluk tersebut dengan seindah atau setertib-tertibnya aturan dan sesempurna-sempurna pengelolaan. Nah, tidak ada yang salah. Sudah diperhitungkan oleh Allah jalan-jalan setiap benda-benda langit. Orbit mereka, yang terjadi gerhana. Ya, matahari yang terbit bertahap kemudian bulan juga demikian. Nah, nah, sebagian ulama kita berpendapat seperti Syekh Sa'di berpendapat bahwa asy-syahid dan ar-raqib ini sepertinya mutaradifan. Nah, walaupun mungkin punya sisi-sisi lain yang makna yang berbeda. Kalau tadi syahid itu secara umum uh, ar-raqib ini dikatakan oleh beliau ma'aknat husudur, apa yang tersimpan di dalam dada itu diketahui oleh itu di nah, diawasi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kilahuma kedua nama ini yadulu ala ihatati sam'illah bil masmu'at wa basar wa basaruhu wa basarihi bil musirat seperti disebutkan tadi. Kedua nama ini menunjukkan liputan Allah Subhanahu wa taala luasnya pendengaran dan penglihatan Allah terhadap segala sesuatu yang ini suara maupun segala sesuatu yang ini benda. Wahyu huwa raqib ala madar fil khawatir wa ma taharrakat bihil awahid Dan Allah itu adalah Ar-Raqib. Maha mengawasi, maha mengetahui lintasan-lintasan pikiran dan niat-niat yang terbetik di dalam hati. Juga gerak-gerik lirik, lirikan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Gabung-gabung tahu-tahu ada mata yang memberi kedipan, melirik. Nah, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan masya Allah. Wa min babi aula al-af'al adh-dhahirah, lebih-lebih perbuatan yang terlihat. Nah, inna Allah kana 'alaikum raqiba. Sukunya Allah senantiasa mengawasi kamu. Nah. Walihada muraqabatu allati hiya min a'mali Nah, min a'lal a'mal batinah. Min a'mal min a'la a'mal al-zahirah wal batinah. Ini muraqabah, jadi apa namanya punya sikap muraqabah itu menjadi perkara yang betul-betul merupakan puncak amalan yang termasuk yang tertinggi dan makam-makam yang luar biasa dalam agama kita. Nah, Faidah maslakiyah. Man Allah bi ismihir raqib awrathahu al maqam al mustawli ala jami'il maqamat. Mereka yang beribadah dalam artian ini kenapa selalu disebutkan ta'abbud? Ta'abbud ini bagian dari doa al-nab yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha doa doa masalah, doa ibadah. Doa ibadah Anda beribadah kepada Allah dengan nama ini. Nah, apalagi dengan nama Ar-Raqib itu akan menumbuhkan, mewariskan, men, apa namanya, memberikan kepada kita kedudukan-kedudukan yang menguasai seluruh makam di dalam agama. Wa huwa maqamul muraqabah lillah. Yaitu merasa dekat dan selalu diawasi oleh Allah baik dalam keadaan diam maupun dia beraktivitas. Nah, itu doa, doa ibadah dengan nama-nama dengan nama Allah Ar-Raqib membuat dia itu menempati posisi dalam keadaan dia senantiasa berada merasa berada di ada di hadapan Allah, dekat dan selalu diawasi oleh oleh Allah. Sehingga apa? Malu dia untuk sesuatu yang dia yang nah, tidak pantas untuk dia kerjakan sebagai seorang eh, yang berada dalam pengawasan Allah. akan menumbuhkan rasa malu baik itu dalam keadaan dia bersendirian karena dia tahu dia dalam keadaan di hadapan Allah nah. apalagi dalam keadaan bersama orang banyak karena lianna man alima annahu raqibun ala harakati qalbihi wa harakati jawarihi wa alqadhihi sirriyah wal jahriyah nadhirun ilaihi sami'un liqaulihi wa huwa muttali'un ala amalihi kulla waqtin wa kulla lahdatin wa kulla nafasin wa kulla tarfati ain wa istadama hadzal ilma fa innahu la budda an yuthmira lahu hadzal maqam al jalil karena orang yang tahu Allah itu rakib mengawasi bahkan juga syahid hadir tidak ada yang tersembunyi bagi Allah nah Allah mengawasi seluruh gerak-geriknya bahkan gerak-gerik dalam hatinya, lintasan-lintasan pikirannya. Lafat-lafatnya, baik itu lafat-lafat yang sirriyah, yang halus, yang dia bisikan ke telinganya sendiri, tidak ada yang mendengar, atau dia bisikan ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Wal jahriyah maupun yang terungkap, yang terdengar, mengetahui bahwa Allah senantiasa melihat dia dan mendengar ucapan-ucapannya, dan mengawasi semua perbuatannya setiap saat, setiap tarikan nafasnya, setiap gerak, nah, ya kedipan matanya, dan terus dia merasakan menyadari hal ini, maka berarti dia telah berada pada posisi yang agung ini. Itu senantiasa merasa dia awasi oleh Allah. Muraqabah berarti dia berada dalam keadaan senantiasa muraqabah. Kalau kita artikan muraqabah itu mengintai, dia akan merasa selalu bahwa dia dalam intaian dan pengawasan pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makam termasuk di antara makam-makam ihsan. Dia merasa selalu berada di di hadapan di hadapan Allah. Wa hadha sirrun 'azim min asraril ma'rifati billah. Ini di antara rahasia-rahasia yang agung dari ilmu yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah yang merupakan kelezatan yang luput dari anak-anak dunia, min abna'id dunia. Kasihan orang-orang ahlu dunia itu kata mereka. Mereka meninggalkan dunia tapi belum pernah merasakan yang paling lezat di dunia ini. Apa itu ya Aba? Nah. Abu Zakaria, nah, ya bin Mu'ad Ar-Razi, yang lain, Malik bin Dinar. Nah. Apa yang paling lezatnya di dunia itu? Ya, ma'rifatullah. Nah, ya, ma'rifatul ma'rifatullah. Walillahi darul qail idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu. Alangkah indahnya ucapan orang yang mengatakan menasehati idza ma khalauta ad-dahra yauman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib alayya raqib kalau engkau bersendirian suatu ketika dari semasa yang panjang pernah Anda merasa sendirian di tengah rumah yang sepi, lampunya padam, taruhlah yang lainnya pada tidur dan Anda sedang sendirian, maka jangan katakan halau halautu, saya sedang bersendirian. Tidak. Walakin qul alayya raqibu. Tapi katakan bahwa ada yang mengawasi aku. Nah, itulah yang dinasihatkan oleh Ibnu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Utlub qalbak fi salatati Cari hatimu di tiga tempat inda sima'il Qur'an. Ketika Anda mendengar mendengar Al-Qur'an. ketika dia, nah Allah, nah kita membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an sampai pada perkataan Allah, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum Nah, Allah mah ternyata dana min dzalika wal akthara illa huwa ma'ahum aina makanu. Allah menyatakan bahwa dia tidak ada yang bertiga melainkan Allah yang keempatnya. Tidak ada yang berlima melainkan Allah yang keenamnya. Nah, maka dia akan senantiasa berada merasa nah, diawasi oleh Allah. Nah, kalau dia punya khasyah maka akan menitik mata menitik air air matanya karena takut kepada Allah. Jadilah dia termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan janji yang disebutkan oleh Rasulullah yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu ini seorang yang dia itu fi khalwatin Fadharafat ainahu min khasyatillah kama qala alaihi salatu wasalam. Seorang yang dalam keadaan dia sendirian kemudian menitik air matanya karena takut kepada kepada Allah. Teringat dia kepada kepada Allah. Cari cari hati itu di tiga tiga tempat tersebut. Inda sima'il Qur'an, inna wa fi majalis ilmi, majalis dzikri. Makanya jangan ngantuk kita dalam majelis Cari hati kita di situ. Nah, hadir hati kita atau tidak. Nah, kalau kita lihat dalam daurah kemarin orang-orang yang tunarungu datang. Subhanallah. Minta tempat khusus. Wafakahullah. Wasabbatahuman. Nah, alal haq. Minta tempat khusus untuk ikut hadir di majelis ilmu. Walaupun juga dengan cuma dengan gerakan tangan itu yang mereka bisa. Di tempat yang lain. Buta. Tapi minta bisa catat. Di baru yang aneh tahu. Di baru Hadir majelis ilmu dalam keadaan dia mencatat. Nah. Ya. Falyata'ammal muslim qadra hadzal kalam maka hendaknya seorang muslim memperhatikan nilai ungkapan tadi. Idza ma khalauta dahra yauman fala taqul khalautu. Walakin qul alayya raqibu. Tapi katakan ada pengawas terhadap diriku. Wal tadabbarhu haqqa tadabburi. Tadabbur, perenungkan, perhatikan makna-makna tersebut dan timbang dirinya dengan kalimat ini. Nah, Nah, apalagi dalam ayat-ayat banyak yang menerangkan makna-makna seperti ini. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab, "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Surah Al-Baqarah itu. "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Hati-hati kamu. Allah tahu apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kita. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan demikian dalam hati. Nah, Wallahu alimun bima bida Allahu alimun bidati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada dada kita, gerak-gerik hati kita, niat-niat kita. Tujuan kita berangkat dari rumah mau apa. Maka falyatadabbar al-labib. Mereka yang menginginkan alladhi yuridu nasihan nushatan nushanata nafsihi mereka menginginkan nasihati dirinya maka perhatikanlah bahwa tidak pernah sekalipun kita lepas dari pantauan pantauan Allah. Perbaiki niat dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki niat dalam bermuamalah dengan sesama. Perbaiki niat dalam mempelajari agama Allah, memperjuangkannya, mendakwahkannya. Nah. Cari cari dalil-dalil ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali yang yuharriku fil abdi muraqabat Allah yang azza wa jalla fi kuli a'malihi. Banyak ayat-ayat yang menggerakkan kita untuk senantiasa menunjuk apa? membawa kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah selalu merasa nah bahwa kita itu dipantau oleh Allah. Apalagi ada nah bagaimana yang Allah sebutkan nah ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid nah Allah yang telah menciptakan manusia mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa mereka dan bahkan Allah menyebutkan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka tidak ada satupun lafaz yang keluar terucap melainkan di situ ada raqib atid maka pertimbangkan pertimbangkan nah, ini akan membuat apa kita berusaha untuk betul-betul menggugurkan melepaskan diri dari buruk sangka kepada orang lain buruk sangka kepada orang lain kalau mau buruk sangka buruk sangkalah kepada yang di dalam diri kita ammaratun bisu' ammaratun bisu yang selalu mengajak kita kepada kejelekan yang selalu membuat kita tertipu terkecoh bermain dia dengan cara yang sangat halus kita mengira kita itu ikhlas tapi ternyata dia yang bermain kita mengatakan menyatakan bahwa diri kita tawakal kepada Allah tapi ternyata dia yang bermain Singgung sedikit muncul lepas dari tangannya muncul sesuatu dalam hatinya dalam dalam dirinya ini jiwa kita manusia musuh yang lebih berbahaya daripada setan dan dunia tiga musuh yang selalu menyertai manusia itu kata mereka dunia, syaitan, dan ini yang paling di dalam ini. Yang di dalam, di dalam Dia tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dimusnahkan. Dengan itu kita hidup. Dengan nafsu ini kita hidup. Bisa merasa suka, merasa benci, merasa marah. Nafsu. Tapi dia yang selalu menggelincirkan kita. Makanya mereka mengatakan yang paling berat, yang paling susah, yang paling tidak disukai oleh jiwa itu adalah ikhlas. Kenapa dia nggak dapat bagian? Dia nggak dapat bagi bagian. Idil muqam muraqabatu samratun min simari ilmil abdi Muraqabah itu adalah salah satu di antara buah pengetahuan seorang hamba tentang bahwa Allah itu adalah rakib. Allah adalah syahid. Nah, dan hakikat muraqabah itu adalah dawamu ilmil abdi wa tayakunuhu bittila'il haqqi subhanahu kontinuitas terusnya terus menerus ada tertanam kesadaran di dalam diri seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia. Mengawasi dia. Mengetahui perkara-perkara zahirnya, mengetahui pula perkara-perkara batinnya. Nah, maka ketika kita meyakini seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah raqib dan syahid dia akan ketika dalam ini mendapatkan perintah Allah dia akan melaksanakan perintah itu ala ahsani halin sebaik-baik keadaan. Artinya perintah Allah tersebut dia laksanakan dengan sesempurna sempurnanya. Salat perintah yang paling utama, rukun Islam yang kedua. Silah bainahu wa bainar rabbih. Yang paling pertama kali nanti dihisab. Lima waktu sekali sehari semalam. Perintah yang wah, wajib. Ketika dia tahu bahwa Allah muraqabah, dia Allah itu adalah raqib, syahid, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk sholat itu seindah-indahnya, sesempurna-sempurnanya, walaupun dia dalam keadaan sendirian. Walaupun itu sholat, cuma sholat sunat satu rakaat witir. Ini itu yang kita. kalau itu sudah baik, insya Allah yang lain juga akan mengikuti. Wahadil muraqabah tahtaju minal abdi ila huduril qalbi muraqabah ini menuntut dari kita apa? Butuh hadirnya hati. Menjauhi ghaflah wajtinabul wajtanabil ghaflah, menjauhi sifat lalai. Wadawami adzikri dan membutuhkan zikir yang terus bersinambungan, terus tidak berhenti berzikir kepada Allah. Tidak hanya lisan, ya, zikir yang sempurna itu zikir yang semuanya lengkap. Mulutnya terucap nama Allah, hatinya senantiasa menyadari bahwa dia di hadapan Allah. Ini zikir yang sempurna. Wahada yusmiru surur al-qalbi wa sadr. Yang seperti ini akan membuahkan lapangnya dada dan gembiranya hati itu. Hati itu senantiasa ringan, riang. Dan merasakan qurrat, nah, mendapatkan qurratul aini biqurbillahi biqurbil qurbi minallah. Nah, dia akan merasakan sedap pandangan matanya karena dekat kepada kepada Allah. Ini yang dimaksudkan oleh mereka jannah yang apabila seorang itu masukinya di dunia ini, dia akan masukinya di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Baik, nah. Aida terakhir. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Idza lam tajid" Ini menjadi pembanding buat kita semua idza lam tajid lil amal halawatan fi qalbi, kalau Anda tidak merasakan manis lezatnya amalan di dalam hati ketika Anda tidak mendapatkan manis lezat dan lapangnya hati dalam beramal Artinya ketika kita dalam dalam tajid lil amal halawah tidak ada merasakan manisnya amalan tersebut, tidak membuat hati itu lapang pada amalan tersebut, fatahimhu curigai. curigai amalan amalan tersebut. Fa inna Rabb ta'ala syakur karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah syakur. yakni kemarin sudah kita lewati syakur Allah menerima yang sedikit dan memberi balasan yang bah yang banyak yakni annahu la budda an bal anil karena ini artinya Allah itu mesti akan memberi pahala kepada yang beramal ala amalihi fid dunia karena amalannya di dunia Allah mesti Allah nama Allah syakur itu artinya Allah akan memberikan pahala kepada orang yang beramal di dunia ini dengan amalan yang tersebut. Apa di antara pahala tersebut? Min halawatin yajiduha. Halawatin yajiduha fi qalbi. Rasa manis. Di dalam hatinya. Wa quwwatin wa syirahin wa qurratu ainin. Lapang dadanya dan qurratu ain merasakan sejuk dan sedap Fa'in lam yajid zalik, maka ketika tidak dia dapatkan yang demikian, berarti fa'amaluhu madhulun. Berarti amalan itu tercam, tercampur. Nah kita beramal beramal, masya Allah banyak sholat, banyak puasa, banyak sodakoh banyak zakatnya, banyak jihadnya, Apalagi dalam hal ini pentingnya sholatnya. Sholat itu bukan kita sekedar menjalankan kewajiban. Makanya Rasulullah menyebutkan wajuila kurnatu ainil li Dijadikan ke kurnatu eh, ainil li ya, kurnatu aininnya beliau itu itu di dalam sholat Merasakan lezatnya, manisnya, enak, tenang di dalam sholat itu. Nikmat Selalu ingin dia artinya? Dia berlama-lama di dalam sholat itu walaupun yang ringan. Nah. Nah. Makanya Rasulullah SAW apa namanya mereka yang seperti ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Arihna bis sholat. Tenangkan kami, legakan kami dengan sholat. Bukan arihna min sholat. Kita masih arif min salat. Ayo coba-coba Setelah Selesai salat sudah. Merasa kewajiban sudah tertunaikan. Bukan sekedar kewajiban. Bukan sekedar melaksanakan kewajib, kewajiban. Kalau orang selesai melaksanakan kewajiban cukup. Tumanina sekadarnya, bacaan sekadarnya, cepat juga. Tidak masalah. Tapi mereka yang betul-betul merasakan kurratu ainin dalam salat itu betul-betul dia merasakan. Walaupun mungkin pendek. Rasulullah itu sholatnya paling sederhana. Bagaimana sederhananya Rasulullah? Biasanya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kalau empat rakaat, dua rakaat ini lebih panjang daripada dua rakaat berikut berikutnya. Dan seringnya rakaat yang pertama itu lebih panjang. Nah, sengaja kadang-kadang beliau panjangkan untuk apa? Sempatan orang yang mungkin masih wudhu segera dapat rakaat pertama. Rahmatnya beliau. Nah, karena sebagian kita mungkin dibalik. Rakaat pertamanya pendek, wal asri, mungkin eh, yang keduanya al-qari'ah. Enggak salah. Tapi bukan seperti itu Rasulullah salat. Enggak salah. Ya. Bacalah riwayat dari para sahabat yang nah dikatakan oleh mereka para ulama ya, sampai dia mengatakan nah, tidak ada yang sholatnya lebih serupa dengan Rasulullah selain saya sederhana rukuknya hampir sebanding dalam artian ini rukuk dengan sujudnya itu hampir seperti sebanding lah, sepadan dengan lama berdirinya dengan nah ya seberapa panjang berdirinya dan afdalul afdalus itu tulul kunut. Supaya Seutama-utama salat itu yang panjang berdirinya. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan mungkin jadi sebagai imam, yang jadi standar makmum. Lihat mungkin mereka sedang butuh, mungkin mereka sedang sakit. Nah ini yang dipertimbangkan. Ini sebagai imam. Nah, nah kalau kita memang sendiri, silakan. Nah sampai pecah-pecah kakinya seperti Rasulullah, bagus kalau bisa. Ya, nah ini <clears throat> ingat. Nah, itu Rasulullah ya. Ini kalau sholat itu biasanya memanjangkan yang pertama, kemudian yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Berdirinya, kemudian rukuknya. Kadang-kadang mungkin berdirinya panjang sekali tapi tahu-tahu rukuknya Subhanallah rabbiyal azim tiga kali selesai. Salah enggak? Enggak salah. Ya, enggak salah. Cuma kalau mau sempurna seperti Rasulullah, artinya sepadan lah, Mungkin dia panjang baca misalnya enam, tiga 30 ayat surat Al-Fajr misalnya. Kan lama itu lumayan. janganlah sampai misalnya rukuknya subhana rabbiyal azim, Subhanallah rabbiyal azim, subhana azim. Walaupun enggak salah, tapi ya kalau misalnya lebih nah, tambah sedikit itu lebih Ahsan. Ya. Begitu juga sujudnya. Bersuara Nabi Allah, suara Nabi Allah, suara Nabi Allah, selesai. Ya memang nggak salah. Jadi perhatikan nih dengan bagaimana ada solatnya. Kalau dia misalnya berdirinya, apa bacaannya juga, ya, Al-Qari'ah misalnya, dalam rukuknya, Subhana Rabbiyal Azim, tenang gitu loh. Ya, rukuknya juga, sujudnya juga, tenang, Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal kemudian selesai ya kemudian juga apa namanya tidak. Bagian kita mungkin cuma mencukupkan dengan rabbana walakal hamd ya Enggak salah memang tapi kalau misalnya mau lebih dapat pahalanya besar disebutkan ketika ada sahabat mengatakan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi 30 malaikat berebut untuk mencatatnya Berebut untuk mencatatnya. Besar kan? Apalagi tambah yang lain biasa Rasulullah baca, yang lainnya juga dalam riwayat Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil wa mil ma min syai'in ba'd. Ahla sana'i wal majdi ahaqqa ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita. Baru ruku. Ya. Nah, masalah. Nah, bahkan di sebagian ulama apa namanya menganjurkan lebih apa namanya Syekh Soleh Fauzan atau yang lain menganggap baik kalau misalnya dia mengulang Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd tiga kali. Wallahu a'lam Nah, perbaikilah ini dengan nama Allah Ar-Raqib, Asy-Syahid. Nah, berarti kita tidak pernah le lepas dari pengetahuan Allah. Apalagi dengan mana nama Allah Syahid tadi artinya adalah Allah itu hadir Allah itu ha hadir. Nah, Allah itu ada. Menyaksikan perbuatan kita, melihat. Nah, seperti yang disebutkan tadi juga di atas. yashadu bima ayana wa hadar. Ini syahid. Kalau itu pada manusia, Allah yang maha mengetahui, maha penglihatan yang sangat enam. Tidak ada yang menghalangi. Min babi Allah, Allah itu maha menyaksikan segala sesuatunya. Tidak ada yang luput apa pantas, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak tahu apa yang disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah. Itu kan gitu. Merasa bahwa yang kita lakukan itu semuanya tidak masalah. Nah, ini yang berat. Ini yang susah. Nah. nah. Wallahu a'lam. Bisa maka ketika Anda tidak mendapatkan hati dalam tiga tempat tadi, mintalah kepada Allah sepotong hati. Li'annaka laisa laka qalbun aw laisa indaka qalb qalbun. Karena kamu nggak punya ha, nggak punya hati. Nah, kita nggak punya ha, hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta dibersihkan minta dibersihkan dari nifak dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari kibir, dari hasad. Ya, minta dan berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit ini. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Nama Allah berikutnya insyaallah Al-Hakim Al-Hakim kemudian ya Al-Hakam dua nama Allah Al-Hakim wal Hakam Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.